الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك المستقيم صراط الذين عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يشاء 佛名。 minal usul syamikhah dari gedung-gedung yang besar wa tamathila dan patung-patung ayat tamathila ajibata patung-patung yang besar minan nuhasi wa zuzat dari timah dan besi Walau hasan berkata Imam Hasan walau takun dan tidaklah patung pada yauma pada saat tersebut muharramatan diharamkan wakad kurimat dan sungguh telah diharamkan patung itu di syariatina pada syariat kita sekarang ini syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. saddan untuk menutup lindari hati peluang berbuat maksiat saddan menutup lindari hati peluang berbuat maksiat di Allah tubadan agar supaya patung-patung itu tidak disembah min selain dari Allah wajifanin dan kolam-kolam kerja seperti daun-daun Ewakasron dan kolam-kolam rahmatin yang besar Tusbihul ahwal yang menyerupai danau-danau Kolam Abbas kal jawab ayat hiyat Jawab itu artinya adalah danau hiyat Wakudurin Rusia dan beriuk-beriuk yang besar Wakudurin kabirotin sabidatin Dan beriuk-beriuk yang besar yang tetap La terharoku yang tidak bergerak Dikibariha karena besarnya Waduhamatiha dan agungnya kolam bekasnya wal kudur rosya dan periuk-periuk yang besar itu Aisyah sabitat yang tetap fi amakiniha di tempat-tempatnya la tataharraku yang tidak bergerak wala tatahawalu dan tidak pindah dan amakiniha dari tempat-tempatnya ya Allah biha karena besarnya malu berbuatlah kamu sekalian ala Dauda seperti keluarga Nabi Daud syukron sebagai syukur kepada Allah Ayah wakulna lahu dan kami berfirman kepada mereka Uskuru ya ala Daud Wahai bersyukurlah wahai keluarga Daud Robbakum kepada Tuhan kamu sekalian Allah hadir ambil jalilah pada nikmat yang kamu ini Bahkan khassakum maka telah mengkhususkan Allah kepada kamu sekalian bil fadlil azim dengan keutamaan yang luar biasa wal jahil alim dan pengaruh yang sangat jauh dan beramalah kamu sekalian bi ta'atillah dengan taat kepada Allah. Syukran sebagai bukti syukur lahu kepada Allah. Jalla yang maha agung Allah wa ala dan maha tibi Allah. Wa qalilu dan amat sedikit min ibadiyah dari hambaku asyakur yang bersyukur. Ayat qalilu wa qalilu dan amat sedikit min ibadi dari hamba-hamba Allah. Mayyaskurullah orang yang bersyukur kepada Allah ala ni'ami atas segala nikmatnya. Qalabu kalau berkata e, Atiyah Ibnu Atiyah wafih dan di dalam ayat ini tabihun peringatan Watahridun dan dorongan ala ala syukrillah untuk bersyukur kepada Allah. Summa akhbara ta'ala kafiyati mawati Sulaiman. Kemudian Allah menjelaskan tentang bagaimana cara wafatnya Nabi Sulaiman. Faqala maka berfirman Allah. Falamma qadaina maka ketika kami menetapkan alaihi kepada Nabi Sulaiman al-maut kematian. Ayah hakamna kami tetapkan ala Sulaiman pada Nabi Sulaiman bil mauti pada kematian. Wanazala nazala bil mautu dan turun padanya malaikat sakatul maut untuk mencabut nyawa nyawanya. Madalah tidaklah ada yang memberikan petunjuk pada jin-jin itu ala mautihi akan kematian Nabi Sulaiman illa dabatul ardi kecuali binatang <clears throat> kebayangnya Illa dabatul arti kecuali rayap yang ada di tanah. Takulu yang memakan rayap itu min saatahu pada tongkatnya. Ahimadallah al-jin tidaklah menunjukkan pada jin ala mautihi atas kematian Nabi Sulaiman. Illa tilkal hasyarah kecuali rayap-rayap. Wahia al-ardiyah yaitu binatang kecil yang di atas tanah. Asawasiyah yang merayap ala tita yang uswasib yang memakan kayu-kayuan tak perlu asal Sulaiman yang memakan tongkat Nabi Sulaiman. Lama khoro ketika Nabi Sulaiman tergeletak yang terjinu maka jelaslah bagi jin Allah kanu sungguhnya mereka ya alamuna Allah kanu seandainya mereka ya alamuna mengetahui kalau baiklah sesuatu yang lain Ayfalamma sakata Sulaiman maka ketika terjatuh terjungkal Nabi Sulaiman bin Asahu dari tongkatnya Doharul jin Doharul jin dimakan apa pada jin Watadoha dan jelas dalam bagi mereka Anahum bahwasanya mereka Lau kamu jika keadaan mereka Yang arifuna mengetahui Allah ghaiba ada sesuatu yang lain kamazamu sebagai kamazuimu sebagaimana dipersangkakan kepada jin bahwa jin itu mengetahui yang gaib malah itu mereka tidak akan pernah diam fil azabil muhim pada siksa pada azab pada siksa atau pekerjaan yang menghinakan itu imam maka mereka tidak akan diam di Allah malis syakoh pada perbuatan-perbuatan yang berat tilka yang kalau mudati lil lil tawil tawilan waktu yang panjang itu Qala mufassirun kanatil insu berkata kanatil insu berkata sebagian manusia innal innal jinna wa sajid ya'lamuna al-ghaib mengetahui yang gaib Allah dia pun fil mustaqbal yang kemudian ada pada masa yang akan datang. Saudara alaihi. nanti. Jamaah kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Pada minggu yang lalu kita sudah jelaskan tentang Nabi Sulaiman ini bahwa Nabi Sulaiman diberikan Sulaiman disuruh memilih Nabi Sulaiman tiga hal pertama ilmu al-ilmi yang kedua adalah al-mal atau benda dan yang ketiga adalah al mur kekuasaan kemudian faktor ilmu beliau memilih ilmu dan ternyata kemudian diberi yang keduanya harta dan kekuasaan jadi ilmu itulah yang paling mulia di antara tiga hal di antara harta dan kekuasaan dan ilmu maka ilmu yang paling mulia dan jika seseorang memiliki ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, maka Allah akan memberikan dua hal tadi, yaitu harta dan kekuasaan. Harta sangat penting, tapi harta yang tidak dikendalikan oleh ilmu yang baik, maka akan merusak harta itu, akan menjadi kesombongan. Demikian pula kekuasaan. Kekuasaan itu juga ketika kebiaran di tangan seseorang, sekelompok orang tanpa ilmu pengetahuan yang baik, maka kekuasaan itu cenderung pada kezaliman sehingga ada istilah bahwa the power kerja keras itu corrupt ya bahwa kekuasaan itu cenderung pada korupsi mungkin kekuasaan yang tidak landasi oleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat oleh ilmu-ilmu agama yang mendalam nah bahkan juga dalam Al-Quran bahwa persyaratan kepemimpinan itu antara lain bastatan fil ilmi wal Seseorang diangkat menjadi pemimpin itu yaitu pasokan fil ilmi malah memiliki keleluasaan ya dalam bidang ilmu pengetahuan bukan orang bodoh bukan pemimpin yang bodoh bukan pemimpin yang tidak tahu arti kepemimpinan yang kita tanggung pasokan basotan fil ilmi demikian pula kesehatan jasmani rohani nah kemudian ternyata karena Nabi Soleh memiliki ilmu pengetahuan yang benar ilmu pengetahuan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ilmu ini melahirkan kebersihan hati, motivasi yang kuat, kejernihan hati. Yang dengan ilmu itu dia akan beribadah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kebaikan kebaikan pada semua manusia. Ternyata karena niatnya yang lurus, ya, niatnya yang bersih, maka kemudian Allah menganugerahkan berbagai macam mukjizat kepada Nabi Sulaiman yang mukjizat itu tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan jadi mujizat itu hanya khusus untuk Nabi Sulaiman. Ya, mujizat itu hanya untuk khusus untuk Nabi Sulaiman. Robi habli mulkan yang bagi hanya membagi kata beliau. Ya Allah limpahkan kepadaku kekuasaan atas ilmu tadi lalu bagi hanya membagi yang tidak ada lagi kekuasaan seperti itu pada nabi-nabi setelah aku. Dan ternyata memang kita mengetahui tidak ada lagi nabi yang mendapatkan mujizat seperti mujizat Nabi Sulaiman yang memiliki kekuasaan yang luar biasa. Pada ayat yang lalu, beliau dengan izin Allah bisa mengendalikan angin misalnya, bisa berangkat ke berbagai macam tempat ya dalam waktu yang singkat Ya kalau biasa berjalan pakai kuda cepat atau pakai unta cepat membutuhkan waktu tiga bulan ternyata di setengah hari ya demikian pula misalnya pulang gitu ya jadi buru syahrun warwah syahrun pada yang lalu berangkat pagi-pagi se apa, sampai tengah hari yang kira-kira perjalanan biasa itu satu bulan demikian pula kembalinya setengah hari ya dari zuhur sampai dengan maghrib dari siang sampai maghrib itu pun juga satu sebulan jadi dua bulan perjalanan biasa ditempuh dalam waktu satu hari itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Soleh, termasuk juga eh, jin-jin uh, itu semuanya tunduk dan dan patuh ya kepada Nabi Soleh mengerjakan apapun juga yang diperintahkan untuk dikerjakan. Ya, seperti ayat yang kita baca barusan, ya mak ya maluna lahu ya bahwa zin itu membuat pekerjaan membuat pekerjaan-pekerjaan untuk Nabi Soleh memayasa apa yang dikehendaki Nabi Soleh Mahariba, Mahariba itu gedung-gedung yang menjulang tinggi ya gedung-gedung yang besar gedung-gedung yang tidak pernah ada contoh sebelumnya dikerjakan dibangun dalam waktu singkat sehingga kisah Ratu Bilqis juga ya dipindahkan dipindahkan oleh jin tetapi kemudian yang berhasil adalah yang lebih cepat nanti akan kita bicarakan oleh seorang manusia yang mendapatkan hikmah dari ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini gambaran bahwa jin-jin juga turut patuh kepada Nabi Sulaiman yang mau menolak Yusuf. Tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan yang luar biasa disuruh membuat bangunan-bangunan yang tinggi dilakukan kuota masila dan patung-patung yang besar menono khas wazuzah dari apa tembaga dari timah-timah ya untuk membuktikan kekuasaan Yerusalem dan ketika itu patung itu tidak dilarang ya dalam takun yaumadin muharramatan ketika itu patung tidak diharamkan karena tidak ada orang yang menyembah pada patung tapi kemudian sekarang ini di zaman Rasulullah SAW sudah sekarang berlaku bahwa membuat patung itu dilarang apalagi patung yang porno, kan? suka ada patung yang porno yang telanjang ya dan lain sebagainya apalagi yang di rumah-rumah sehingga tidak akan masuk malaikat di rumah yang ada dua hal patung dan anjing tidak akan masuk malaikat rahmat ke rumah yang ada anjing yang ada patung ya karena karena patung itu e, diharamkan itu satu dari satu dari kita menutup peluang-peluang melakukan kemaksiatan namanya satu dari ya khawatir kalau senam patung diizinkan karena di zaman Rasulullah SAW pada masa jahiliyah banyak orang buat patung-patung yang kemudian disembah khawatir juga kemudian patung-patung itu disembah oleh kaum muslimin lihatlah tuh banyak mendulilah supaya jangan sampai disembah selain Allah Subhanahu wa taala membuat patung-patung karena dilarang tidak boleh ya Bahkan dalam hadis itu nanti di akhirat orang yang suka membuat patung-patung manusia maka kemudian nanti diminta ya oleh Allah melalui malaikat untuk memberikan nyawa pada patung-patung itu dan karena tidak mungkin maka kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pemahat pemahat patung itu yang dilarang ya oleh ajaran Islam sekarang oleh karena itu kita lihat di Saudi Arabia tidak mungkin ada patung orang ya yang ada itu kan biasanya biasanya kendaraan yang yang rusak misalnya, kemudian juga ada tempat minum yang besar di Jeddah itu ya, tidak ada patung manusia, ya. Nah, biasa ada apa? Ada tempat minum yang besar itu yang katanya eh, mangkok zaman Nabi Adam. <laughs> Kalau itu kan itu saja apa omongan orang-orang, tetapi tidak mungkin kita menemukan patung terutama patung makhluk yang bernyawa, ya kalau gambar-gambar yang bunga dan sebagainya diizinkan. Jadi itulah yang dikerjakan oleh jin-jin itu atas perintah Nabi Sulaiman. Yang maluna umayasa min ma'ariba wa tamasila wa jifadin kal Di wa khudri rasya. Ya, dan dan dan, dan apa? Eh, danau-danau atau kolam-kolam yang indah sekali seperti danau-danau dibuat oleh jin itu yang besar-besar. Ya, wa khudri rasya demikian pula yang lainnya. Tetapi inti dari dari apa dari mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman yang luar biasa itu intinya apa? Imam Balada wa Syukur. Sebagai ujian, apakah akan menjadi sombong dengan kekuasaan yang begitu besar atau kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini merupakan nikmat dari Allah. Ya bukan kekuasaan, bukan kemampuan yang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekaligus contoh bahwa Orang-orang yang punya kekuasaan itu sebenarnya ujian dari Allah. Ya, orang yang punya kekuasaan, punya jabatan, badannya kedudukan, apapun jabatan kedudukannya, apalagi kalau misalnya jabatan-jabatan publik, itu kan sebenarnya ujian dari Allah. Apakah dia termasuk orang yang bersyukur atau tidak? Ya, untuk memanfaatkan jabatan itu untuk kepentingan kebaikan. Karena jabatan yang dimanfaatkan untuk kebaikan akan mempercepat proses dakwah akan mempercepat proses-proses kebaikan. Ya, nah saya sering memberikan contoh di sebuah BUMN ketika zakat diserahkan kepada masing-masing, ya itu hanya apakah mau zakat mau tidak terserah itu hanya 124 juta setiap bulan. Tetapi ketika dengan kekuasaan diperintahkan langsung oleh direktur utamanya, ternyata zakat itu terkumpul sebulan itu dari 124 juta menjadi 6,2 miliar. Jadi artinya kekuasaan yang bersyukur itu namanya. Kekuasaan yang dipergunakan untuk mempercepat ibadah, mempercepat kebaikan, mempercepat dakwah, ya, bukan kemudian kekuasaan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompoknya, untuk berlaku jauh kepada yang lain. Itu rugi sekali kekuasaan yang demikian. Paling merugi kata Nabi adalah sultan jahil, ya, pemimpin penguasa yang dolim yang tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan-kepentingan yang baik. Makanya di sini dikatakan ikmalu ala Daud ya, syukra. Berbuatlah kamu sekalian seperti keluarga Nabi Daud, Sulaiman bin Daud, Nabi Daudnya sendiri yang diberikan mujizat Allah berbagai macam kemampuan teknologi sekarang syukra sudah menjadi orang-orang yang bersyukur. Tapi kemudian ujungnya Allah mengingatkan waqalilu min ibadiyah syakur. Amat sedikit dari hambaku orang-orang yang bersyukur yang bisa bersyukur. Umar bin Khattab pernah di apa e, ketika toh begitu ya berdoa yang membuat kaget dari para sahabat sehingga ditanyakan beliau berdoanya itu Allah Allahumma di minal qalil ya Allah jadikan aku termasuk orang-orang yang sedikit ya e, apa para sahabat yang lain terkejut mendengar doa itu karena biasanya kan kita berdoa itu Allah di minal kasir ya menjadikan aku termasuk kelompok orang yang banyak apalagi mobil kan ya apa yang diutamakan kan al kasir ya tapi justru Umar bin Khattab itu Allah majalni al qalil ya Allah jadikan aku termasuk kelompok orang yang sedikit dan ternyata ketika ditanya kenapa anda berdoa begitu Allah majalni al qalil beliau merujuk pada ayat ini wa qalilum min ibadah syakur ya amat sedikit hambaku yang bersyukur Nah maksudnya sedikit itu ini seperti ini ya seperti orang-orang yang walaupun sedikit itu adalah orang-orang yang bisa bersyukur kepada Allah. Nah karena itu perubahan itu tidak bisa diandalkan pada jumlah yang banyak perubahan yang baik itu selalu dimotori oleh kelompok-kelompok yang sedikit perubahan itu. Tapi kelompok sedikitnya bukan sekedar kelompok biasa, kelompok yang bersyukur wa qalilu min syakur Bahkan juga dalam surat Al-Baqarah itu dekat surat dengan ayat kursi kan jelas ada ayatnya. Kamin fiatin, latin walabat fiatan kathiratan biiznillah wallahu ma'asadirin Betapa banyak kelompok orang yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang terakhir tentang Nabi Sulaiman ini yaitu masalah kematian. Kita mengetahui bahwa di zaman Nabi Sulaiman itu ada salah satu ilmu yang madorat yang berkembang yang berasal dari setan yang berasal dari jin yaitu ilmu sihir ya seperti digambarkan pada surat Al-Baqarah ayat 102 ya watabau mata tusayatinu ala mulki Sulaiman orang-orang itu mengikuti e, sihir-sihir bacaan-bacaan yang dibaca oleh setan-setan pada masa Nabi Sulaiman jadi ketika itu kenapa mujizatnya demikian oleh karena ketika itu yang berkembang ilmu sihir dan sihir itu adalah dari setan. Dan sihir itu tidak ada yang baik. Ya, nabain dan mar'i wa Ya ketika itu yang paling ramai sihir itu dipergunakan untuk memisahkan, menceraikan apa seorang suami dengan istri. Itu ya. Jadi memang sihir itu tidak ada sihir yang nyata baik. Sihir itu pasti buruk niatnya, tujuannya pasti buruk bukan suatu lagi sihir itu adalah rata-rata dia tidak percaya kepada Allah makanya sihir dukun itu kan satu paket itu ya makanya Nabi mengatakan man kahina fakat kafara bima unsila ala Muhammadin barang siapa yang datang datang saja ke tukang sihir datang ke dukun fakat kafara bima unsila ala Muhammad maka dia kufur terhadap uh, Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, memang sihir itu kadang kala menarik, seolah-olah aneh. Pada itu dikendalikan oleh setan. Ada satu anggapan ketika itu bahwa jin itu mengetahui bisa meramal manusia, nasib manusia di masa akan datang, kapan matinya akan jadi apa. Dianggap tahu terhadap sesuatu yang gaib. Ya, wakala insu an ayah, ya'lamuna al-ghaiba Ketika itu ramai sekali para orang mengatakan bahwa jin itu mengetahui sesuatu yang gaib yang tidak diketahui oleh manusia yang lain. Makanya kemudian kisah wafatnya Nabi Sulaiman adalah kisah pembuktian bahwa jin itu tidak tahu terhadap sesuatu yang gaib. Yaitu ketika Nabi Sulaiman mendekati ajal diberitahu oleh malaikat. Kemudian eh, apa? Beliau sholat ya dua rakaat dalam tafsir itu diungkapkan sholat dua rakaat. Kemudian setelah itu duduk kembali di singgah sananya di sini ya, kemudian di, di kursinya, kursinya sambil mengawasi ini, sambil apa berpegang pada apanya, para tongkatnya, persis seperti masih hidup. Ya, kurang lebih satu tahun itu begitu. Dalam tafsir itu ya, sehingga dia itu bekerja ya, bekerja dengan penuh kesungguhan karena melihat Nabi Sulaiman mengawasi baru tahu setelah beliau terjungkal ya dari kursi itu ternyata apa tongkatnya itu takulu min sa'ala dimakan oleh apa? oleh rakyat itu ya binatang-binatang yang kecil itu kemudian beliau terjungkal barulah Yazid mengetahui bahwa beliau itu sudah meninggal dunia sehingga dikatakan ayat ini Allah kamu yang lamura Allah waibah ya kalau mereka mengetahui sesuatu yang gaib ya mahla isurufil adabil mukhid mereka tidak akan bekerja begitu lama yang memberatkan sehingga dikatakan ada ilmu terpaksa mereka bekerja itu ya membangun gedung dan lain sebagainya karena atas perintah Nabi Sulaiman kalau mereka mengetahui sesuatu yang gaib padahal sudah jelas sekali depannya sendiri mereka tidak mengatakan bahwa itu sudah wafat sudah meninggal dunia ya kalau kamu yang kamu dalam wajah malah bisu fil ada mereka tidak akan berada azabil ilmu itu adalah pekerjaan yang memberatkan pekerjaan yang mereka lakukan karena terpaksa ya nurut kepada perintah Nabi Sulaiman. Jadi itu esensi dari ini ya. Pertama adalah bahwa apapun juga yang dimiliki manusia, ujungnya harus dipergunakan untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ya masa depan kita ditentukan oleh kita ya oleh ikhtiar kita, ibadah kita dan Allah Subhanahu jin setan tidak mengetahui sesuatu yang gaib bahkan pernah dikendalikan oleh Nabi Sulaiman. Jadi kalau sekarang itu jin itu dikadalin gitu ya pikirannya mereka itu ternyata tidak dibuktikan secara langsung bahwa jin itu tidak mengetahui sesuatu yang gaib. Wallahu a'lam Subhanallah Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.